بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته membawa acara ini, bahwa hari ini atau pagi ini adalah pemanasan. Kalau dibilang pemanasan berarti kita santai aja deh. Yang namanya pemanasan kalau mobil dipanasin nggak jalan. Lagi dipanasin, tapi penting apa tidak? Penting untuk jalannya sesuatu harus ada peman pemanasan. Pemanasan itu adalah bikin apa? Bikin semangat. Semangat ini adalah satu obat yang paling penting di dalam Islam. Hijrah ini adalah semangat. Kenapa diambil hijrah itu adalah tahun awal Islam. Begitu juga datang Rasulullah SAW bikin kita semangat. Ketika bikin kita semangat Rasulullah itu 23 tahun dalam dakwahnya. 13 tahun itu adalah bikin semangat umat Islam. Karena disitulah akidah digenjot oleh Rasulullah. Sebelum ada syariat Ramadan bukan kebetulan karena dari kami Ramadan itu Ramadan di Madinah zakat di Madinah haji di Madinah sholat di akhir-akhir di Mekah betul atau tidak kayaknya lupa ini kalau kita ikuti dalam selalu sejarah Islam tapi selama di Madinah di Mekah itu apa akidah akidah akidah akidah akidah itu apa semangat karena dengan akidah kita akan semangat. Dengan akidah kita sholat. Kita sholat kalau tidak ada akidah kosong nggak mungkin sholat apalagi ke masjid, apalagi jamaah, apalagi subuh, apalagi subuhnya wajib lagi. Betul apa betul? Subuhnya jam berapa subuh? Ici terakhir. Nah kurang lebih 4.15, 4.16, tawa-tawa satu menit nggak apa-apa. Jangan yang penting jangan bilang 415 atau 515. ini subhanallah. Ini adalah tanda yakin. Yakin Allah memanggil yang memanggil tadi muadzin itu wakil Allah jalla jalan yang memanggil. Membesarkan Allah kita tidak melihat Allah tapi kita tahu yakin bahwa Allah, akbar. Allah yang maha besar artinya Semuanya Kecil apa besar? Kecil tidak ada artinya. Subhanallah yang maha besar Allah artinya apa? Kalau yang maha besar yang maha kuat berarti itulah yang bisa membela kita. Itulah yang bisa memberi rezeki kita. Itulah yang memenangkan kita. Itulah segala-galanya. Semua yang kita harapkan ada di situ. Yang maha kuat, yang maha besar, yang maha bisa, yang maha pemurah, yang maha segala-galanya. Inilah yang diperangi oleh orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim. Mereka merasa, hoi luar biasa. Guru besarnya siapa? Ya yang telah dikalahkan dulu. Siapa itu yang pertama kali dikalahkan? Melawan ketika disuruh sujud sama Nabi Adam tidak mau. Siapa itu? Nah, itu intinya. Iblis Iblis syaitan wal itu hebat luar biasa tapi kalah apa benar? Kayaknya masih berat jawab mau bilang kalah, nanti takut pulang dikeroyok. Kira-kira iblis kalah apa benar? Kira-kira, ini jawab. Iblis yang hebat, yang bisa ini, bisa itu, bisa segala-galanya, mereka tidur dan seterusnya. Iblis yang tidak bisa mati kecuali di akhir zaman. Iblis kalah. Kenapa? disuruh keluar dari sorga. Coba bayangkan, sudah di dalam sorga disuruh keluar. Berarti kalah apa menang? Kalah telah. Kenapa? Liciknya dia luar biasa. Manusia kira-kira lawan setan kalau sendirian, kira-kira menang apa kalah? Berjamaah kalah apa menang? Berjamaah bukan berjamaah salat subuh, berjamaah dalam kita mengeroyok setan iblis bisa menang? Nah. Kata siapa menang? Nah, ini kalimat tergantung yang, yang enak. Karena banyak gak mereka berjamaah melawan, melawan, melawan Islam. Ada nggak orang-orang Muslim berjamaah melawan Islam? Zaman Rasulullah deh, kalau sekarang, kalau sekarang ini politik, kita bukan partai politik tidak bicarakan masalah politik. Tetapi kejadian-kejadian Rasulullah dikeroyok kanan kiri dikeroyok atau tidak? Keroyok ada dalam Al-Quran Al-Ahzab, surat Al-Ahzab. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang apa musyrikin, semuanya berkelompok melawan Rasulullah. Ujungnya menang apa kalah? Kalah. Berjamaah, kenapa kalah? Tadi bergantung, bergantung kepada siapa? Kalau bergantung kepada Allah, itulah kemenangan. Dan kita yakin, dan ini yakin bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah, Allah, Allah bisa segala-galanya. Tahu dari mana? Dari keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah yang ada dalam Al-Quran bahwa Allah itu inna Allah Sami’un بصير إن الله على كل شيء Hadir Allah semuanya sifat-sifat itu ada dalam Al-Quran maka mereka itu marah marah kok bisa ya Nabi Muhammad yang sedikit bisa menang kita kalau lihat sejarahnya Rasulullah itu kalau berperang kalau tadi dikatakan perang fisik, perang ini itu semuanya sedikit kok menang, sedikit kok menang. Siapa yang memenangkan itu? Apakah dengan mereka atau karena ditolong oleh Allah? Tolong oleh Allah. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali itu datangnya dari Allah. afwaja. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Suratnya pendek Tapi ini keyakinan Iza ada Rasulullah Kalau datang dia datang Dan kalau kalimat iza itu pasti Bukan in Iza Syartiyahnya iza dengan in Itu arti tekstualnya sama Jika Tapi kalau tidak, pasti jikanya itu bukan setengah-setengah. Pasti kemenangan itu akan datang. Masya Allah. Orang Islam sudah diberi kabar. Ida jah. Ini untuk Rasul dan Rasul untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tenang. Inilah yang menjadikan kita semangat. Semangat. Makanya akidah itu menjadikan kita semangat. Hidup tanpa semangat ada artinya apa tidak? Tidak ada artinya. Punya uang banyak tapi nggak ada semangat. Kira-kira ada artinya nggak? Dan artinya kita sakit ke dokter, ke dokter yang paling hebat. Tapi dalam hatinya, saya nggak bakal sembuh dah. Kira-kira sembuh apa tidak? Tanya kalau ada dokter di sini, biasanya kalau mereka itu apa? Bikin semangat apa langsung suntik? Kasih obat apa dibikin semangat dulu? Kalau dokter pintar, bikin semangat dulu. Oh biasa penyakit ini. Allah sembuh cuma ya wajib ninggalin ini ini ini ini, ini. tapi bikin semangat dulu apa tidak tapi kalau dokternya lihat wah sakitnya berusus, bahaya banget hmm. Kenapa datang kok baru sekarang terlambat saya kemarin baru namanya begini tapi tiga jam tiga jam lewat kira-kira pasiennya ini senang apa lompat tidurnya Jangan-jangan dokter ini dipegang tarik. Bikin semangat dulu. Oh biasa, ini kan lagi musim. Musim, ada sakit lagi musim pak. Itu biasa. Semuanya itu ya namanya manusia. Ada sehat juga ada sakit. Itu penting kita berusaha, betul nggak? Oh iya. Uh belum diobatin sudah sakit atau eh, sudah sembuh? Kalau nggak kalau begitu. Begitu juga di rumah, suaminya lebih susah, istrinya oh biasa pak. Saya diancam untuk di P, Hah? Kak? Oh tenang pak, biasa itu namanya kehidupan. Jangan-jangan Allah mau pindahkan ke tempat yang lebih bagus. Mau suruh buka sesuatu yang baik supaya rezekinya lebih banyak. Punya istri begini senang apa enggak? Senang banget, masya Allah. Tapi yang sudah sudah ini subhanallah luar biasa bikin semangat. Tapi kalau istrinya ya Allah bapak mau diajak pengen. Makanya kan sudah dibilangin dari dulu. Bapak jangan begitu. Dasar bapak ini nggak dengerin omongan orang. Akhirnya begini tapi jadi bingung kan. Kalau untuk di PHK kita mau makan apa pak? KPR belum selesai. Mobil baru separuh. Waduh, suaminya senang apa tambah pusing? Kira-kira istri begini diterusin apa ketinggalan ke kamar lain? Bukan berarti ada orang lain. Nah ini yang menjadikan umat Islam Karena semangat Karena kita yakin ada Allah Karena kita yakin bahwa Islam itu agama Satu-satunya yang benar di sisi Allah Makanya dengan jelas dalam surat Al-Imran Inna dina Indallahil Islam Kita bisa bergabung satu dari suku lain Satu dari negeri lain Satu dari mana Bersatu nggak perlu lagi ditulisin apa kita dari suku-suku berbeda Islam itu sudah memang diperintah oleh Allah. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alna wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Saya ciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Istilahnya kebinekaan ini menjadikan kalian bermacam-macam suku-sukunya, bangsa-bangsanya untuk apa? Saling kenal mengenal, bukan untuk saling menang memenangkan atau menjatuhkan satu sama lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum di akhir ayatnya ini subhanallah Islam menjadikan kita untuk bersatu Islam menjadikan kita untuk saling kenal mengenal artinya apa kenal saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling memberikan manfaat satu sama lainnya. Inilah ajaran Islam semangat kita akan menang, menang ekonominya, menang persatuannya, menang ininya. Nah, disinilah kekuatannya Islam. Disinilah Rasulullah SAW mencoba. Ketika hijrah itu yang pertama kali adalah apa? Dipersatukan antara muhajirin dengan Ansor dipersatukan dari segi ukhuwah Islamiyah, dipersatukan dari segi ekonomi. Siapa yang punya orang-orang Ansor, ekonominya lebih ini itu dibagi dua dengan orang muhajirin, bahkan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah maka kuat. Nah, ketika melihat Islam kuat begini, musuh setan, musuh Islam yang pertama adalah setan plus anak buahnya. Anak buah yang pemikirannya Jadi bagaimana ini kita Untuk menghancurkan, untuk melawan Pecah belah umat Islam Ini adalah Bagaimana? Tadi dikatakan kalau perang, perang, perang, perang Mereka sudah kadang menang, kadang kalah Dan secara akal itu dibenci peperangan Betul atau betul? Dibenci apa tidak peperangan? Dibenci siapa yang senang perang? Menang pun bahaya Apalagi kalah, menang itu bahaya, pasti ada korban, ada darah, ada mati, ada ini, apalagi kalah, ada perbudakan, ada macam-macam penindasan dan seterusnya dan seterusnya. Maka mereka membuat undang-undang sepakat bahwa peperangan tidak boleh, agresi tidak boleh, dilarang dan seterusnya, udah merdeka dan seterusnya. Ini undang-undang dibuat. Maka mereka bagaimana caranya untuk ini? Yaitu Basbul Fikri timbul di situ. Caranya gimana? Hancurkan orang Islam dari dalam. Hancurkan orang Islam dari dalam kekalahannya begitu Karena mereka mempelajari Al-Quran Mempelajari sunnahnya Rasulullah Kemenangannya orang Islam itu adalah dengan persatuan Kemenangannya Islam itu bukan dengan kekuatan banyak jumlahnya Atau senjatanya Atau uangnya Tidak Tapi dengan kesatuan Tuhannya. Ya. Kesatuannya itu dengan apa? Didekatkan dengan akidah. Maka mereka itu merubah akidahnya orang Islam. Tidak mengatakan Islam salah, tidak, karena mereka tidak mampu berhujat kalah. Selalu kalau berdebat dengan masalah akidah kalah mereka. Tetapi apa mereka mau mengendorkan orang Islam supaya tidak berpegang kepada keyakinannya secara utuh. Itu yang dikatakan Rasul Fikri. Jadi pikirannya dikendorkan dulu, kita diragukan dulu. Allah bisa atau enggak? Allah begini. Karena pertanyaannya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang Maha mampu. Maka kita tenang, kita berlindung kepada Allah. Allah akan ditunjukkan, Allah akan tunjukkan kepada kita. Allah akan berikan kemudahan. Allah akan berikan jalan keluar. Mereka menggembosi. Gimana caranya ini? Ini biangnya orang Yahudi. Mereka yang mempelajari tentang Islam, bahkan sebelumnya mempelajari tentang agama-agama lain dan sudah dipraktikkan di negara-negara lain. Contohnya seperti Amerika, sudah dicontohkan. Mereka beragama agama A atau agama Nasrani, tetapi mereka tidak mengerjakan agama Nasrani secara utuh, hanya sekedar untuk KTP-nya kalau orang mereka, Tidak dengan keyakinannya. Makanya mereka tidak ada kalau ada orang Nasrani, contohnya di Palestina. Palestina itu bukan orang Islam semuanya, bahkan itu adalah tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam tempat-tempat suci Nabi Isa tapi apa yang terjadi ketika digemplang, apa diserang, diambil, dianiaya, dizalimi orang Yahudi, apakah orang Amerika membela orang-orang agamanya? Kira-kira bela apa enggak? Bela apa enggak agama Nasrani di sana digencet sama orang-orang Yahudi? Tidak. Kenapa? Kalau orang yang agamanya betul-betul pasti akan bela apa? Bela tidak. Nah ini akidahnya sudah digembosin jadi untuk sekedar ya ibadah begitu aja atau ritual atau sumpah dalam jabatan atau ini atau itu status untuk pernikahan tapi untuk ke dalam dalamnya tidak digembosin sudah dan berhasil orang yang Yahudi kemudian siapa lagi yang lebih lagi umat Islam bagaimana caranya karena semua agama sama makanya yang paling diserang di dalam Ghazul Fikri adalah apa tempat-tempat pendidikan Nomor satu teman-teman pendidikan digenjot supaya agama itu ketika diajarkan tidak ditolak, tapi boleh. Cuma dikatakan semua agama sama, semua agama sama tidak ada bedanya jadi bebas. Anda memilih ini, memilih ini, memilih ini, kan buktinya bebas. Bebas berarti artinya sah, sama. Kalau begitu ada pilih kalau seandainya sama, pilih yang susah apa yang mudah? Kalau sama nih, kalau sama ada kerjaan gajinya satu bulan 100 juta. Di eh, Citragen 100 juta, di Jakarta sana jauh 100 juta. Kerjanya sama nih di mana Bapak-bapak? Nah, kecuali yang mau cari pilgub, pilpres. Ya, jadi gitu. kenapa? Buang waktu ke sana, buang tenaga sama cari yang mu, yang muda. Kalau kerjanya seminggu itu adalah lima hari kerjanya udah dicitra dia cuma seminggu sekali aja nah, apa namanya eh, pahalanya sama kira-kira pilih yang lima cuma harus seminggu sekali coba di sana lima kali atau lima hari di sini sehari nah ini kalau dipersamakan ini otomatis pikiran kita nah ini harus pikir pikiran kita akan berubah ngapain kita di sana-sana jauh. Ngapain? Nah, inilah yang dikerjakan. Semua agama sama. Artinya apa? Kita lihat, kita orang Islam. Sehari berapa kali kita wajib sholat? ini lupa itu dulu. Ingat itu dulu. Subuh dihitung nggak? Tergantung. Kalau yang di masjid itu, Kalau yang di rumah, ya kalau bangun itu, Kalau enggak, eh, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ada lagi seminggu sekali wajib bagi lelaki yang ini ini. ini. Ada syarat-syarat tertentu. Wajib di masjid berjamaah. Suruh dengerin lagi khutbah. Itu tiap seminggu sekali. Subhanallah. Coba lihat. Kita lihat aja, bukan kita menjelekan, lihat agama lain. Ada nggak yang tiap waktu atau lima waktu sehari? Ada nggak kira-kira? Ini mulai dari situ baru Fikri. Jadi mau menyamakan, tetapi nanti untuk membedakan yang enak lebih mana. Seminggu sekali aja kadang-kadang nggak wajib. Kalau wajib seminggu sekali, ini sehari lima waktu dan setiap hari kalau di agama semua sama enak mana seminggu sekali apa setiap hari bahkan setiap hari lima kali enakan mana jujur bingung dong nggak enak di masjid ya nah. coba secara akal ini akal Rasul Fikri ini pikiran kita dilumpuhkan tadi bahasanya sangat enak melumpuhkan umat Islam dikacau pikiran kita enakan mana Jujur aja, kalau pikiran tanpa dengan iman, enak mana? Seminggu sekali apa setiap hari? Seminggu sekali. Kalau boleh nawar seminggu jam tujuh. Kalau boleh nawar, betul betul. Ini sudah setiap hari suruh bangun lagi jam empat. Kenapa? Halo, bentar lagi mau subuh. Ya Allah, lagi enak-enak tidur. Allah kasih tangan kita supaya enak. Ini kok bikin gak enak? Nah ini diajarkan semua agama sama, semua agama sama. Nah ini, ini pengebosan yang paling utama jadi karena keyakinan kita mau diperoleh. Jadi sama, jadi sama, jadi sama, jadi sama. Kita milik kok yang begini. Ayo kita lihat kalau uang, kalau kerja, kalau ini enakan yang mana ini. Nah ini kan begitu nanti supaya dapat pahala. Semuanya masuk surga. Semuanya ini itu dengan perbuatan juga dia juga masuk surga. Kita masuk surga, tapi ringan dia, enak. Betul apa betul? Ini yang digosok dalam pendidikan. Pendidikan, pendidikan. Di mana tempat pendidikan? Di masjid. Kalau dulu Rasulullah di masjid. Kemudian berkembang di tempat-tempat, entah di eh, apa namanya sekolah-sekolah, entah di universitas, entah di pesantren, apalagi pesantren-pesantren tempat kan yang luar biasa. Setiap saat setiap saat itu adalah diajarkan agama Subhanallah Dari mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi Subhanallah Itu digodok Ini yang mau dihancurkan oleh mereka Pemikirannya Jangan keterlaluan pendidikan Makanya pelajaran agama Makin lama makin dibanyakin apa dikurangin Dibanyakin apa dikurangin Dikurangin Kenapa kita suruh Fikri Masjid-masjid sudah mau diatur Diatur boleh Tetapi diatur menurut siapa Nanti pembicara-pembicara akan diatur. Diatur boleh kalau dituntut kebaikan, tapi biasanya kalau diatur oleh orang-orang yang memang sudah arahnya ke sana akan menjadikan bebas apa tambah ciut. Tambah ciut. Bicara jangan bicara yang begini, bicara yang ini betul itu bagus, tapi kadang-kadang suasananya tidak pas. Membicarakan masalah kita semangat semangat untuk ibadah bukan di dalam bulan Ramadan masalah Begitu juga masalah-masalah jihad cari suasana yang tidak ada jihad lagi kalau tidak gak pas subhanallah Nah orang-orang khatib, orang-orang penceramah, ulama itu mencari momen Kalau mau bicara itu bicara sesuai dengan keadaan atau tidak Walaupun semuanya agama yang diajarkan Islam itu baik Tapi tugasnya ulama cari yang pas Betul atau tidak? Ketika subuh, ketika di depannya pemuda, lain. Ketika keadaan negara lagi genting, bicaranya lain. Ketika komunis lagi mau bangkit, bicaranya lain. Jangan perbanyaklah puasa. Puasa Senin Kamis itu bagus. Ini mau dicaplok sama komunis, bicara masalah itu. Padahal itu baik apa tidak? Baik, tapi kurang pas. Bukan tidak boleh. Sekarang keadaan genting, hidupkan mereka sebelum dicaplok. Harus bangkitkan. Agama itu adalah segala-galanya. Tanpa dengan agama anak-anak kita akan hancur. Kita sendiri akan susah untuk berbicara, untuk minta pertolongan. Maka ulama harus bicarakan masalah itu. Otomatis tidak perlu dipinta. Itulah ulama. Tapi kalau diatur, ya sudah menurut jadwal. Orang lagi mau jihad, orang lagi mau diambil agamanya, mau diini cerita sunnah-sunnah itu bagus loh menghidupkan sunnah sunnah, perbanyak sholat sunnah, sholat sunnah macamnya A, B, C, D. Betul itu bagus. Tapi kalau agama negara mau dicaplok, kita bicara masalah itu. Nah, tidak pas, bagus tapi tidak pas. Maunya nggak pas. Jadi kalau diatur begini, begini, begini, bisa-bisa begitu atau tidak? Ini termasuk usul fikri. Jadi kita diajarin agama, tapi agama yang tidak pas. Suasana keadaan perempuan lagi gak karuan, atau banyak suami yang lagi boleh lagi ngetrend ngetren dolim. Cerita masalah kebahayaannya orang dolim. Suami dolim itu akan bagaimana supaya jangan meremehkan kaum wanita. Wanita, begitu juga wanita sudah banyak begini-begini kepada suaminya. Bicarakan masalah itu berulang-ulang dengan cara dan gaya yang bermacam-macam. Supaya apa? Supaya hidupnya terus harmonis. Jangan suruh nanti takwa, banyak puasa lah, bangun malam. Boleh bangun malam, tetapi ini perlu dicerna otak-otak sudah dicuci sama TV-nya, sama ajarannya, sama lingkungannya. Bagaimana untuk membalas ini? Perbanyak untuk membahas masalah kedoliman walaupun itu tidak ditinggalkan, tapi masalah kedoliman lebih diutamakan. Maka negara lagi dalam keadaan ekonomi goncang. Ayo bicara masalah ekonomi, bukan ekonomi ini itu. Iya, karena kita ini adalah kalau kita tidak menjaga bangsa kita, negara kita, siapa lagi yang mau menjaga kita? Nah ini ini kelihatannya diatur bagus, tapi kalau diaturnya tidak pas, hancur apa tidak? Hancur. Jadi tidak peduli. Tidak peduli dalam lingkungan. Sedangkan Islam di sana kita harus peduli. Sholat untuk apa? Inna sholat datang anil fahsyai mungkar. Tujuan sholat untuk menjaga daripada perbuatan yang kecil dan yang mungkar. Ah. jadi ini yang harus dipikirkan mereka ini masjidnya luar biasa markas tempat taklim, tempat masjid, tempat apalagi pesantren. Kita dengar sekarang pesantren mau diatur, bahkan ada yang rencana mau dibuat menteri khusus untuk pesantren. Ada nggak dengar? Ada wacana menteri khusus untuk dari mulai merdeka nggak pernah terlintas begitu. Ada yang dengar apa tidak? Kayaknya nggak dengar. Bagus. Urusin duit terus. Ini ada wacana depan dia, wacana menteri khusus untuk besar, tren. Subhanallah. Nah ini kan sesuatu mau kemana ini? Kita harus pikirkan siapa ini di belakang ini? Apa memajukan atau menggosip? Nah ini kita harus pikirkan Subhanallah ini terus terus ini harus berpikir ada loh orang Yahudi tidak tidak tidak diam Subhanallah. Ketika membicarakan masalah agama ini yang sekarang lagi ngetren, subhanallah kita mungkin dengar banyak yang dengar. Ketika agama itu kita beda-beda, tetapi kita tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Oke, okay, kita berarti agama yang berbeda, agama berbeda, tapi kita bersatu, kita terima dan kita sudah lakukan dan alhamdulillah mudah-mudahan seterusnya kita begitu. Karena sesuai dengan Bineka tunggal ika karena kita dita'arofu untuk saling kenal mengenal. Nah, untuk, bukan untuk memerangi orang Nasrani, orang agama lain sama sekali tidak. Untuk kita bersama-sama bahkan dikatakan dengan jelas lakum dinukum bimbas Bahasa Al-Qur'an lakum untuk kalian. Coba bukan ancaman, bukan alaikum. Beda. Kalau alaikum itu artinya hati-hati kalian. Bahasa Al-Qur'an. Tapi lakum untuk Anda. Bebas apa tidak? Tapi anda jangan masuk-masuk juga untuk agama Takum dinukum mau ibadah, mau ini, apalagi masalah akidah Anda percaya Tuhan Anda, maaf-maaf, barangkali patung Silahkan, harus lagi diakui oleh negara Negara agama Anda mengatakan maaf-maaf Tuhannya lebih dari satu Betul betul? Itu memang sudah keyakinannya mereka Silahkan kan dalam Islam silahkan kita tidak boleh menghina apalagi menyerang. Lakum dinukum waliyadin. Waliyadin, tapi agama kami yang satu ini ya satu. Jangan Allahnya satu dibilang sama dengan yang tiga. Sekarang lagi ngetren, katanya sama kok. Ada apa tidak kira-kira dengan yang mengatakan Tuhannya tiga tapi satu istilahnya apa? Tri tri tritunggal atau trinitas kita hormati dia orang udah keyakinannya begitu ya sudah kecuali kalau pembahasan ilmiah ya ya dialog kita udah sepakat atau gimana itu terserah kita bahas tapi nggak boleh kita menjelaskan masa Tuhan kamu tiga pahlul boleh apa tidak nggak boleh lagi nggak salah Kalau begini, itu urusan dia lakum dinukum waliyadin kita mengatakan kulhu Allahu ahad Allah itu bukan lagi satu. Kalau satu itu wahid, ahad. Yang tunggal, tunggal, esa, esa, apalagi kita artikan dah. Itu tuh hanya orang Islam. Jangan dulu campur. Eh, ada orang-orang yang sudah mulai diajarin sama mereka. Makanya kalau di Barat itu terbiar pendidikan itu pertama kali dilepas adalah agama dulu. Dirosa latinnya pelajaran yang tanpa agama agama. Jadi bebas berpikir bebas begini tidak ada halal tidak ada haram agama tidak boleh tercampur mau belajar apa saja yang penting bisa manfaat manfaat itu berbeda-beda manfaatnya satu kaum dengan kaum lain beda apa tidak beda kebutuhannya beda manfaatnya beda cara berpikir beda nah ini mereka mau dari agama dalam orang Islam tidak boleh karena agama itu yang bikin kita semangat urusan dunia kita dunia kita semangat kenapa kita cari rezeki supaya maju supaya mulia karena Islam itu mengajarkan supaya rakyatnya atau jamaahnya atau umatnya umat yang mul mulia mulia gimana sebagai orang laki bisa memberi nafkah mencari nafkah mencari rezeki itu artinya mencari nafkah dalam orang Islam berarti ibadah apa bukan ibadah ketika ibadah cari nafkah yang penting nafkah apa yang halal Diatur ketika beribadah, maka carilah yang halal. Supaya apa? Berkah, bermanfaat. Tapi kalau orang yang tidak beribadah, cari rezeki yang banyak. Halal apa tidak? Jangan bicara halal. Karena mereka tidak tidak lagi itu yang diajarkan subhanallah. Kalau Islam lalu cari yang halal. Anda kan cari nafkah. Kalau nafkah berapa? Beri makan anak, istri, diajarkan jangan beri anak anda istri anda keluarga anda ibu anda ayah anda dengan rezeki yang haram kata apa kata Rasulullah anda telah memberikan makanan api di dalam perutnya warahmatullah apa tega kita beri makanan anak kita dengan api bukan lagi racun api membakar kalau itu rezekinya bukan dengan rezeki yang diajarkan begini dalam agama subhanallah mereka diajarkan akidah Tuhan kita adalah yang tunggal yang satu yang esa ya, mereka mengatakan Trinitas oke okay. berarti tiga tapi satu karena mereka ada wujudnya ada disebut Tuhan Bapa Tuhan uh, Ibu ada Tuhan anak ini kita cerita bukan bicara eh ada orang Islam yang diajarin sama mereka ini di negara kita ini sekarang lagi ngetren dia bilang kalau Islam itu ada yang bilang trinitas tiga tapi satu ini itu ada yang dialog oh, mengatakan lepas ini itu dan seterusnya kata dia dibela gak sama dalam Islam aja lebih payah lagi lebih banyak lagi tuh ada yang husna Allah 99 namanya ada nggak dalam Al-Quran Alillahil asma'ul husna fad'uhu biha ada atau tidak ada asmaul husna berarti 99. Katanya semuanya itu adalah Allah. Berarti 99 itu satu yaitu Allah. Berarti lebih enggak dari tiga? Bingung. Pengkaburan akidah. Pengkaburan akidah ini sekarang saat ini lebih ramai nih. Pengkab bukan orang biasa loh. Nah, ada yang jawab. Rupanya dapat bocoran. Seorang yang punya titel, punya jabatan dan terkenal, bicara begitu katanya sama. Orang awam bilang, iya juga ya. 99. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Ghani, itu semuanya kan siapa? Allah. Berarti yang 99 itu satu, yang satu sama nggak dengan tiga dengan satu tadi itu? Ini subhanallah membuat orang awam kalau begitu sama dong. Nah ini pengebosan pemikiran-pemikiran supaya orang Islam akidahnya lembut, eh, akidahnya han, hancur, lembut tidak percaya lagi. Dia tidak membahas secara dalam. Hei, hey orang yang berbicara begitu, ini mudah-mudahan sampai supaya taubat. Ini penghinaan kepada Allah. Itu yang 99 itu sifat bukan nama. Itu nama disebutin oleh Lail Asmaul Husna litaglib dalam bahasa Arab. Karena kebiasaan disebut, jadi sudah kayak nah, nama. Itu adalah sifatnya Allah tetap zatnya satu. Kalau mereka mengatakan tiga tapi satu, itu memang zatnya tiga apa satu? Tiga. Ada Tuhan ini, ada Tuhan ini, ada Tuhan ini. Wujudnya ada apa tidak? Ada. Ada ibunya, ada anaknya. Jelas. Kalau Allah wujudnya zatnya satu apa banyak? Satu, itu hanya sifat seperti orang. Sifatnya apa? Pemberani. Sifatnya apa? Pemalu. Sifatnya apa lagi? Dermawan. Sifatnya banyak, tapi orangnya satu. Wajar apa tidak? Wajar. Tapi kalau seandainya yang tiga, itu memang zatnya ada. Si fulan, fulan, fulan. Zatnya ada apa tidak? Tiga. Jadi tiga itu itu ada zatnya. Kalau ini tidak ada, ini pemikiran lagi dibuat digodok mau dihancurin. Jadi pembauran agama agama ini Rasul Fikri supaya kita tidak percaya lagi kepada Allah. Kalau begitu sama agama. Kalau begitu nanti kalau sama ini ada macam-macam, ini juga ada macam-macam. Di sana cuma seminggu sekali di Islam tujuh hari dalam tujuh hari itu lima kali berarti lima kali di sana dua-duanya masuk surga dua-duanya Tuhannya sama enak mana nah ini ini pemikir ngapain kita pegang Islam capek-capek lagi subuh-subuh lagi lagi enak di dur belum lagi menjadi lagi ngapain kita sholat ngapain kita ibadah oh udah nah ini mulai pengkaburan dengar apa dia dengar dicondet dengar di istana dengar di kepolisian Dengar, maksudnya Pak hati-hati. Allah itu berkuasa, pendengarannya sampai kemana-mana. Bukan berarti zatnya Allah. Katanya itu bilang mengatakan apa? Berarti kan banyak. Di sini ada, di sana ada, di sana ada. Berarti Allah banyak loh. Banyak apa banyak banget? Menghilangkan kalimat apa yang tujuannya? Ashadu an saya tidak la ilaha illallah. Supaya ini digembosi terus ini cara berpikir kita subhanallah. Ini menjadikan orang muslim bisa menjadi seperti orang non muslim. Akhirnya ini adalah usul fikih yang sangat luar biasa. Belum lagi dipecah belah. Biasanya mereka mempelajari Islam terus dipecah Ini begini, ini begini Karena mereka tahu kelemahannya orang Islam Itu adalah kalau sedang berpecah belah dan seterusnya dan seterusnya. Ini karena waktunya terbatas saya tidak bisa terus tadi apalagi sudah dibilangin. Nanti kalau kurang waktunya mudah-mudahan minggu depan masih tetap cicit. Ah, betul nggak? Insya Allah coba mau nikmati adiknya masjidnya yang baru ya. Nah, insya Allah minggu depan kebetulan, sepatu <laughs> bukan kebetulan, bagi kita kebetulan Ya, bagi kita kebetulan. Tapi ini semua aturan Allah apa tidak? Aturan Allah. Kita ketemu dengan beliau, kemudian beliau begini, kemudian saya tanya, apa betul itu al kolam itu masjid ini Oh iya, katanya ini itu kebetulan jadi minta. Katanya jadwalnya di Citra Grand Masjid al kolam Saya lupa di masjid yang ini apa yang itu karena saya dapat info sebelumnya waktu haji bareng. Akhirnya bilang, oh sebelah sana, gini, gini, gini, kasih ini. Eh, subhanallah nyambung ke masjid ini, ini mendadak ini acaranya. Tapi alhamdulillah Allah kumpulkan kita. Walaupun mendadak, kalau Allah yang menjadikan bisa apa dia? Bisa. Kadang-kadang orang bilang, perlu berapa bulan mudah habis? Nah, ada perlu berapa bulan. Atau kalau seandainya 6 bulan. Kalau tidak bisa, dia nggak bisa. Nah, ini subhanallah. Walaupun mepet, kalau memang ditemukan oleh Allah, bisa apa tidak? Kita yakin nggak? Ya, misal aku juga udah baca yang tadi. Tuhan sudah Allah Akbar. Allah Maha Bisa. Bisa, bisa. Bahkan dapat komentar lagi yang indah, pemanasan. Hmm. Ini kalimat indah loh. Kalau saya bahas lebih panjang. Pemanasan segala sesuatu kalau dipanasin berarti bagus atau tidak? Mobil dipakai cengong, bisa jalan. Ya. Tapi bagus apa enggak? Ya bagus, tapi kalau dipanasin dulu Saya orang mau nikah, tiba-tiba langsung nikah Bagus nggak? Saya bingung <laughs> harus ada pemanasannya gimana? Semangat, kok saya begini terus? Saya pengen punya anak, saya kok pengen punya keluarga. Itu pemanasan bukan? Ya, kayaknya lupa. Eh, mau cari rezeki, mau kerja. Orang yang sudah biasa kerja, dari ini istilahnya sudah latihan kerja, kemudian kerja. Enak apa tidak kerja? Jangan lulus sekolah langsung kerja. Oh, bingung, beda sekolahkan dengan kerja. Ada pelatihan, ada ini. Nah ini alhamdulillah saya diberi kesempatan latihan di masjid ini. Ini nikmat besar, pas dengan nama masjidnya. Masjid kan Ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Ya, karena waktu kita terbatas, mungkin ada segmen kedua atau sesi kedua. Insya Allah untuk interaktif ataupun bahasa kalau tanya jawab saya agak berat soalnya takut ditanya-tanya nggak bisa jawab. Tapi interaktif, jadi kalau saya kurang pas tolong dibetul. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Baik, terima kasih kami atas pemaparan materi tentang kursus ini. Untuk selanjutnya, seperti saya sampaikan tadi, sesi kita untuk uh, berdiskusi tanya jawab dari jemaah. Saya persilakan sebelum saya membacakan yang melalui uh, eh, WA atau ini dari live Facebook. Oh iya, Pak Kiki silakan. Sebentar Pak Kiki, Pak Hadi dulu yang belakang saya. Terima kasih eh, Ustaz uh, Yang ingin saya sampaikan uh, tentang uh, praponik kami sahabat kehidupannya di dikontakkan dari kelompok Islam yang memang secara intelektual dan keluar dari tingkat tinggi. Ya enggak? Kata-kata iya. tadi kan? Iya, iya. Nah, berarti sudah membaca dan sudah setengah bingung. Ya enggak seperti yang lainnya. Kok bingungnya kenapa? Bukan isinya. Kalau isinya kalau orang berpikir jelas beda. Tetapi kok yang dari tingkat tinggi? Maksudnya keilmuannya. Ya enggak? Itu bisa aja. Makanya Rasulullah SAW sudah berpesan dari dulu. Saya paling takut adalah bukan karena orang Islam sedikit atau ini yang paling saya takuti bahkan lebih takut saya daripada Dajjal atau Rasulullah dalam hadis saya lebih takut untuk umatku daripada Dajjal bukan lagi setan setan itu masih ada yang lebih besar siapa dan ya kalau setan itu mengajak kita lagi was fi sudur rinas ngiming nyimingin dialog ini kalau Dajjal bukan maksa kita dan punya hak untuk menghidupkan, mematikan dan menghidupkan. Makanya mudah-mudahan kita tidak ketemu dajjal. Karena dajjal itu matikan umat dari Muhammad, dicekek, jadi bisa mati. Ah, kafir enggak? Suruh mengatakan dia Tuhannya, dia yang menghidupkan lagi. Punya hak subhanallah dajjal. Ini Rasulullah mengatakan mandi-mandi, saya lebih takut untuk umatku nanti di akhir zaman atau di zaman-zaman yang akan datang daripada mereka ketemu kepada Dajjal. Sahabat Nabi heran bingung, ya Rasulullah, apa itu ada yang lebih fitnah dari Dajjal, bahaya daripada Dajjal? Ulama, oh alimul lisan, ulama, tapi lisannya pandai untuk muter balikkan Masya Allah. Balikan kata-kata yang benar jadi salah, yang salah jadi benar diputar-putar begini. Ulama, Masya Allah. Yang ditakutkan adalah bukan dari orang yang lain, tetapi dari ulama. Ulama apa? Yang putar balik dan menjadikan orang bingung. Dia katanya dia titelnya ulama, pakaiannya ulama, bahwa Qurannya Quran Quran, hadis, tetapi diputar balikin karena orang pertama kali udah percaya ini alim kok, ini ustaz, apalagi kapasitasnya yang tadi dikatakan. Nah, nah ini orang-orang yang begini yang dikejar oleh setan untuk mewakili setan untuk bisa putar balikan. Bagaimana? Melalui orang-orang Yahudi, orang-orang ini, maka mereka membuat pendidikan-pendidikan di luar. Itu di Kanada, di Amerika, ada nggak universitas Islam di sana? Yang diajarkan adalah perbandingan agama. Itu diajarkan. Jadi diputar balik ke. Ketika di sana belajar umumnya tidak semuanya. Itu yang diajarkan ya begitu dibolak ke fakta. Ini artinya begini Quran bisa arti lain. Ini maksudnya begini, ini begini, ini begini. Nanti diputar ke itu yang akan dibawa. Oh kalau sudah masuk ke dalamnya itu luar biasa. Subhanallah. Nah ini orang-orang yang besar-besar siapapun dia, saya tidak mau mengatakan orangnya, tapi orang sudah tahu. Ya, jadi nggak perlu saya se sebut, betul betul. Bicarakan masalah ketuhanan, masalah ini, itu biasa. Karena itu dididik karena tidak dapatkan ilmu dari sumbernya dari ulama-ulama yang soleh. Makanya dikatakan kalau kita mau belajar lihat siapa gurunya, bukan siapa titelnya siapa gurunya, maksudnya apa? Gurunya soleh atau tidak? Takwa kepada Allah atau tidak? Takut sama Allah atau tidak? Dan gurunya mengambil ilmu dari mana? Dari guru yang soleh atau tidak? Dari guru ke guru yang namanya sangat kalau dalam Islam. Sampai kepada Rasulullah atau enggak jelas? Nah, ini ini yang dia. Jadi kalau keluar dari situ nggak heran karena memang Subhanallah arahnya ke sana tetapi Allah ingat Allah selalu jaga Al-Qur'an dan jaga ulama-ulama yang soleh. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan innama yang ulama itu siapa sih? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama yang dikatakan ulama sesungguhnya bukan yang titelnya tinggi, bukan yang terkenal, bukan yang suka masuk di TV, bukan yang punya jabatan, bukan yang punya universitas ataupun lembaga-lembaga, tetapi yang takut kepada Allah. Kalau membicarakan masalah Allah pelan-pelan, jangan menuduh Allah. Allah sama dengan yang lain-lainnya. Ini berarti orang yang takut apa kurang ajar? Kurang ajar Ya, ya, yang bicara begitu kira-kira orang soleh apa orang yang nggak jelas? Saya nggak berani mengatakan toleh. Jangan-jangan nanti kita bisa lebih toleh. Tetapi jelas apa tidak ibadahnya? Kalau jelas kalau nyebut nama Allah itu takut. Ya Allah benar atau tidak? Kalaupun benar mesti takut. Manfaat atau tidak? Kalau benar kan pasti manfaat iya. Tetapi keadaannya saat ini itu sesuai atau tidak? Itu yang takut. Ada nggak perhatian masalah ini? Sekarang Islam lagi dihancur-hancurin, lagi dipepet-pepetin, muncul masalah kayak gini ya, subhanallah. Secara ilmu sudah jelas dia benar. Secara momen sudah jelas membela dan menggembosi orang Islam. Nah, ini berarti ada takut sama Allah atau tidak? Nah, itu sebabnya. Jadi kenapa dari orang ini biasa Allah memang sudah Rasulullah itu sudah wanti-wanti dari dulu dari dulu mudah-mudahan bermanfaat Baik, Jadi untuk kode etik jurnalistik tidak disebut merah Pak Adi, ya. Kan? Tapi kita semua tahu siapa orang yang dimaksud tadi. Selanjutnya Pak Didi silakan. Kalau uh, eh, jadi eh, memang kita tuh semenjak 98 Ustaz Alhamdulillah saya lulus dari Trisakti nah itu ketika itu memang sudah muncul-munculnya ya kenapa saya harus sholat dengan orang-orang Syiah? Di situ ada orang-orang Syiah. Sholat, sholat, sholat itu sangat berbeda dengan sunnah ya. Ketika kita belajar sunnah, kenapa kita harus belajar yang seperti ini? Ada pendapat-pendapat orang kafir, belum tentu itu mereka bisa masuk mengatakan kita dalam surga yang Allah SWT. Nah, uh, terus ada pembayaran kita harus bayar juga, bayar sampai berapa juta? Ya, bayar, bayar masih di bawah kuliah sampai bekerja sama sekarang nah itu anak-anak saya langsung saya ajarin aja sunnah langsung semua <laughs> subhanallah itu bagaimana menurut bapak eh, fenomena-fenomena seperti ini soal ya. seperti yeah. pelajaran kita sendiri? yeah. bagus sekali ini mungkin singkat sedikit eh, bahwa aliran-aliran itu memang dibuat untuk merusak is dari dalam pendidikan bahwa si ah, mungkin ada yang lain-lainnya dulu kalau kita ingat dulu Mu'tazila dan seterusnya kalau kita belajar akidah itu ada firqah-firqah yang luar biasa memang ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW ada nanti timbul dibagi bahwa agama yang sebelumnya terbagi menjadi 71 ada yang menjadi 72 dalam hadis ada yang menjadi 73 Nah, itulah Islam. Jadi ada nanti terus ditanya sama Rasulullah SAW karena nanti suatu saat sahabat Nabi bertanya siapa ya Rasulullah yang satu itu yang selamat, yang lainnya sesat. Yang ana wa ashabi, yang saya ada di situ dan sahabat sahabatku. Jadi menunjukkan ini ada garis diluruskan oleh Rasulullah. Nanti akan timbul, tapi diberikan jalan keluar. Kok oh, timbul dari mana? Untuk menghancurkan Islam dari dalam untuk memecah belah. Kalau kita lihat sejarah di Syiah munculnya Abdullah bin Sabah. Itu ujung-ujungnya adalah orang Yahudi. Masuk Islam tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dia dengan liciknya dengan ininya sama tapi nanti ada celah, ada perbedaan pendapat dibesar-besarin sampai akhirnya pecah ini jadi aliran besar, akhirnya punya ini, ini pun begitu juga, Mu'tazilah begitu juga, ini begitu juga, sampai untuk pecah dari dalam. Dan ini bukan zaman dulu aja, terus. Zaman terakhir orang-orang barat tahu ini celahnya orang Islam kekalahannya kalau sudah berpecah. <coughs> ya enggak? Allah sedang kata dalam Al-Quran surah Al-Anfal itu jelas-jelasan mengatakan apa? 46 ayat 46. وأطيعوا الله ورسوله ولا ولا تنازعوا فتفش ولا ولا تنازعوا فتذهب ريحكم kata Allah. Kekuatan itu adalah angin. Kekuatan kalian itu kalau pecah belah itu adalah hancur. Dikejar semua orang Yahudi dari ayat ini. Oh, Islam itu bagaimana? Pecah belah. Yang jelas-jelasan yang terakhir ini setelahnya Syiah, setelahnya Ahmadiyah dibuat oleh orang Inggris tahun 1924 di London. Ingat, dibuat sama dia percaya kepada gini gini gini gini. Tapi itu untuk menghancurkan Islam dari dah dari dalam. Ada lagi, saya percaya yaitu adalah Allah adalah Tuhanku, Nabi Muhammad adalah nabiku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah orang pecah lagi di sini tadi sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tuhannya sama nabinya sama Qurannya sama mereka mengatakan begitu, tapi ada embel-embelnya. Tapi ada nabi lain yaitu siapa namanya? Mirza Ulam Ahmad. Ada berita-berita baru. Jadi ini kan harus diikuti. Oh, jadi pas dari Nabi Muhammad, tapi tidak mengatakan mengaku bahwa saya tidak percaya Nabi Muhammad. Dia percaya. Jadi dikacau apa tidak kira-kira? Kacau. Belum lagi nanti ininya sendiri, ininya sendiri itu syariatnya. Kalau syariat macam-macam. Akidahnya aja sudah kacau. Makanya itu apakah tergolong Islam? Tidak. Itu adalah dibuat untuk memecah belah Islam dari dah, dari dalam. Itu usul fikri, bagian daripada usul fikri. Nauzubillah. Tapi orang Islam yang cerdas, tinggalin yang itu. Negara yang cerdas, jangan pecah belah umat. Yang sesat, katakan sesat. Jangan diayomi. Tambah jadi pecah apa tidak? harus dilarang, ini sesuatu yang dilarang, dilarang. Anda tidak tahu, ada ulama persatuan MUI terangkan ini sesat atau tidak? Sesat, maka negara harus halo tujuh nggak? Ini masih separuh. Jangan-jangan di sini orang akan tutup kabinet. Percaya apa tidak nih? Kalau mau maju ayo satukan. Ini subhanallah, jangan setengah-setengah. Nanti ada ancaman, ada ini, ada itu itu biasa untuk memecah belah kekuatan umat Islam. Tapi umat Islam kembali lagi, kalau kita kepada Allah, tetap Allah akan menangkan. Intan suruhwala yang suruh makanya Rasulullah sudah menjawab ini semua itu sebetulnya. Siapa yang Rasulullah itu yang satu? Yang saya ada di situ dan para sahabatku. Kenapa? Untuk mencegah orang-orang yang mencela sahabat. Karena suatu saat nanti ada kelompok yang akan mencela sahabat. Bahkan tidak sahabat, istri Nabi pun dicela. Ada apa tidak? Ya. Nah ini udah oh, enak jawabannya sebetulnya udah enak. Oh kalau ada yang mencela kurangnya, eh, eh ini yang diomong sama Rasulullah. Ikuti apa jangan? Kan? Nah. Masih ragu kan? Ikuti apa jangan? Jadi apa jawabnya? Rasulullah Rasul sudah beritahu tadi yang ulama-ulama begitu itu orang hebat munculnya dari orang yang titelnya tinggi jabatannya tinggi waduh luar biasa lagi bukan sembarang masjid dipegang betul betul waduh yang hebat ini itu tapi ini kan hancur naudzubillah ingat Quran bahwa yang kita hormati ulama, yang kita ikuti adalah yang takut sama Allah yang dianukan. Nah ini aliran-aliran termasuk Syiah dan seterusnya. Nah, ini dia dia mencela sahabat gak? Mencela. Menghina sahabat gak? Menghina. Menghina istri Nabi gak? Menghina. Jelas apa tidak? Dari mana anda tahu? buku-bukunya, tuh pegangannya, tuh orangnya. Walaupun mereka tutup-tutupin, tapi kita kan sebagai orang yang cerdas baca kepada aslinya apa tidak? Aslinya. Aslinya ada tak? Oh iya, ini diomong yang namanya takiyah, boleh takiyah, boleh ini dan seterusnya. Betul atau tidak? Nah ini tinggalkan semua. Ini adalah pecah belah. Ini bagian daripada Rasul Fikri. Baik, Habib. Ini uh, pertanyaan dari uh, rekan kita yang menjadikan channel Facebook. Mungkin pertanyaan mau pertanyaan yang terakhir karena waktu kita sudah ini terkait upaya menangkal dosa Fikri bahwa kita ketahui sarana untuk berbentuk penguasaan media, kemudian penguasaan tadi saya tapi pendidikan dan e, penguasaan tentang e, berbagai pemerintahan. Yang terbaru saat ini MUI sudah tidak lagi mengeluarkan sertifikasi halal karena diambil alih oleh pemerintah. Bagaimana upaya kita upaya kita menangkal bahaya perusahaan Ini salah satu yang digembosin apa tidak? Digembosin, tapi mudah-mudahan ada hikmahnya. Dipikir kalau digembosin pasti gembos. Ya dulu banyak. Kalau banyak ban biasa digembosin, gembos ada ban yang digembosin nggak bisa gembos mudah-mudahan umat Islam Indonesia begitu. Ini ya. eh, mereka punya kuasa tidak nanti supaya untuk fitnah antara satu dengan satu nanti ada lembaga ini mengatakan halal satu lagi mengatakan tidak halal. Survei, survei, tahu survei? Satu mengatakan kalau sejarah dulu kita masalah Jakarta saya saya DKI ini kalau sini kan. Nah, jadi nggak apa-apa saya cerita. Ya enggak. Itu waktu zaman gubernur pemilihan gubernur kemarin cerita sejarah boleh nggak? Ini sejarah udah masuk sejarah nih. Bulan kampanye udah lewat. Itu survei kadang-kadang tinggi Ahok, kadang-kadang tinggi Anies, tinggi ini nggak pas ini itu survei tergantung siapa yang survei eh, survei itu ada pesanan kan nah, nanti ini bilang begini ini begini kok bisa kok bisa ternyata bedanya jauh banget padahal surveinya mirip-mirip bahkan kadang-kadang suatu saat menang yang satu menang yang satu lagi tapi ketika kenyataan beda jauh tidak jauh banget nah, ini menunjukkan surveinya survei bener apa survei bayaran kira-kira saya pakai kira-kira aja deh, jadi nggak nuduh. Bayaran atau tidak? Nanti itu masalah karena akan dibuat begitu. Jadi untuk mengacaukan kepada umat Islam, ini mengatakan halal, ini mengatakan tidak halal. Ah bingung, yang enak mana ya? Sedangkan makanan ini kita senang, lebih murah, lebih mudah nyarinya. Kira-kira makan apa jangan? Nah. Jujur aja jujur, kita ada. Makan apa jangan? Lebih enak, lebih murah, lebih mudah. Makan apa jangan? Ada yang bilang halal kok. Nah, ini yang tertimbul begini ribut sendiri apa tidak? Ini untuk menghancurkan umat Islam salah satu. Subhanallah. Ini harus hati-hati luar biasa. Kalau memang terjadi begini, kalau memang ini benar, kalau saya mesti walaupun itu katanya begitu, tapi kayaknya nggak masuk akal lah. Oh, ulama kok ditinggalin. Yang tahu masalah masalah halal haram itu siapa sih? Ulama. Ulama ada perhimpunannya. Ulama ulama khusus perwakilan supaya ini supaya itu. Oh ditinggalin. Nanti kalau sudah urusan yang pemerintah kadang-kadang kepentingan ada masuk apa tidak? Sekarang lagi ribut BUMN dengan pengusaha. Ada nggak ribut? Ini nggak ngurusin ekonomi pada hafal Quran semuanya. Eh nggak ada nggak tahu ribut. Tentunya ambil BUMN cewek nanti ini anak cicit cucu tak apa nggak tahu ya Perusahaan subhanallah ini tergantung siapa yang ngasih. Begitu juga kalau sudah diambil begitu, nanti dikasih kepada siapa? Yang punya kepentingan. Kalau kepentingan ini halal, bagaimana caranya biar halal? Buat satu lembaga atau lembaga itu yang syaratnya kamu bisa dapat, tapi dengan syarat menghalalkan atau satu lagi menghalalkan haramkan dan ini adalah salah satu bentuk daripada Rasul Fikri ini adalah kekacauan bikin ribut bikin ribut antara muslim dengan muslim kalau yang ini ini adalah bagian yang bagian tapi yang nomor satu adalah masalah pengkaburan tentang api api tapi kalau kita orang Islam Alhamdulillah kata Rasulullah ada Quran dan hadis kembalilah ini ulama yang takut sama Allah. Ulama aja tidak boleh sembarang ulama. Harus ulama yang takut sama Allah. Al-Quran. Innama min ibadihil ulama. Kalau masalah akidah itu udah, udah luar biasa. Tidak bisa nggak lihat gurunya. Nggak lihat siapa. Kalau gurunya sudah bertentangan dengan akidah, berarti kita ngikutin gurunya apa ngikutin akidah? Akidah Quran pegangan kita, sunnah pegangan kita. Makanya Rasulullah wanti-wanti pegang itu. Karena itu bisa dibolak-balikkan. Nah ini masalah akidah, masalah kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah satu-satunya yang bisa menolong kita, yang bisa ini tidak ada bentuk tidak. Pernah satu ada pengalaman, pengalaman saya berdialog dengan seorang pendeta. Kebetulan datang, Subhanallah, dia bertanya satu orang, kita cerita sedikit boleh nggak? Ini soalnya berhubungan dengan tadi itu, yang masalah akidah penting. Dan Ketiga saya berdialog kepada orang itu orang muslim tadinya. tahu bahwa satu orang perempuan saya tidak tahu siapa dia. Tahu-tahu rupanya ketika saya menceritakan dia mau tanya masalah orang tua orang tua itu nomor satu kita harus satukan dalam Islam walaupun sudah meninggal kita harus doakan dia sampai Rasulullah mengatakan boleh soleh ya bro lah jangan salah lagi masih hidup pentingan ibu pentingan bapak siapa itu gini gini apalagi sudah meninggal kita doakan doakan doa orang tua kita apa masih ragu Doakan tiba-tiba dia menyangkal kalau di kami tidak. Kalau kami tidak. Saya bingung ya orang kok pada di kami tidak. Kalau kami tidak. Berarti ada agamanya Islam bukan sudah mulai ragu saya. Kenapa bukan? Sebab diinjak. Oh ternyata bukan orang Islam. Saya putar balik ke dia. Oh bukan Islam kalau gitu gini. Jadi nggak perlu didoakan, nggak perlu orang tua. Kenapa? Kalau sudah meninggal langsung dijamin selamat. Siapa yang jamin? Juru selamat. Ini kalau salah koreksi. Ini dari seorang pendeta. Wah, kalau dari Injil, dari saya bawa Quran, Injil. ini kata saya gini aja deh. Saya takut menjelekan Injil kalau sudah kita berdebat Injil Quran. Dan saya tidak mau kalau Anda menjelekan Al-Quran. Kita punya akal, kita pakai akal aja deh. Kita pakai akal aja deh. Kita miara anak, segala-galanya anak. Itulah betul. Terus tidak ada artinya apa gunanya. Terus Anak untuk bisa nanti di masa depan bantuin kita paling tidak secara logika kalau kita punya perusahaan bisa terusin kita kita punya harta bisa mewariskan kita bisa menjaga nama baik kita kalau kita meninggal bisa mendoakan kita dan anak itu adalah rosmal modal yang sangat luar biasa dia tidak perlu ngapain kita susah-susah jaga anak kalau begitu kalau tidak ada gunanya katanya kalau meninggal tidak perlu kepada apa namanya kepada doa-doa dari anak karena sudah dijamin oleh juru selamat. Masya Allah, katanya enak banget kalau begitu. Kalau kita maksiat haram ngambil harta orang berarti selamat. Iya, dijamin. Yang penting iman dengan juru selamat. Masya Allah, Tambah semangat kita dialog. Dia bilang kalau begitu kita ini terus terang ya dibodohin di barat itu masjid pada kosong, betul apa betul? Karena orang pikir yang penting iman, sholat nggak sholat, yang penting iman sudah dijamin selamat masuk surga. Dijamin oleh siapa? Juru selamat. Makanya masjid pada kosong kita ini yang ribut kadang-kadang dengan Nasrani dengan ini itu mau bangun masjid izin nggak boleh boleh bangun sampai ribut. Ngapain bangun-bangun ribut-ribut? Yang penting iman dengan juru Lama dia kata dia, ini oh, saya barat, cerita masalah barat, cerita masalah orang Islam. Akhirnya mengatakan, makanya mereka pada bingung. Dibilang tiga, maaf anda ini ahlinya. Saya mau tanya, tiga tapi sah, satu. Coba terangkan bagaimana, saya kepingin jelas. Ini singkatnya, ini singkatnya, ringkasnya. Langsung dia mengatakan, Tan, begini, ini pertanyaan dia. Saya duduk di depan dia, yang orang Islam di sini dia buat. Akhirnya nggak jadi bahas sama orang Islam pertanyaan sama dia. Ustaz tanya, Ustaz ini berapa? Kalau ditanya berapa ini yang di depan? Tiga. Sini jangan jawab. Berapa? Tiga. Terus dia balik. Ini berapa Ustaz? Saya pindah dulu ke sini. Saya baru jawab. Tiga. Jangan pindah dong Ustaz. Kata dia. Tiga. Kalau saya di depan, jawabannya berapa ya? Satu. Tadi berapa? Tiga, kata dia ini berapa? Satu, baru depan. Saya pindah dulu baru saya jawab. Tiga, kata saya. Udah jangan pindah. Kenapa kamu balik ininya? Jangan dibalik. Tiga ya tetap. Tiga, jangan tiga itu satu. Itu nggak masuk. Ini kan kita berdialog, boleh kalau berdialog karena dia tanya tentang Tuhan kita. Kita tanya tentang dialog. Tiga kata dia, oh jangan, usah jangan pindah dong. Saya bilang jangan dibalik dong. Kalau Anda tidak dibalik, saya tetap tiga. Jadi balikin, tapi diginikan. Saya lihat yang tadi saya lihat, jawabannya tetap di tiga. Hmm, begitu. Nggak bisa. Tiga itu satu. Kalau kita itu ahad satu. Makanya orang-orang itu pada bingung di barat. Gara-gara ya Anda bilang. Akhirnya pada masuk Islam. Bukan orang biasa. Ini. Terus satu lagi, Ustaz. Telur. Tahu telur, Ustaz? ada merahnya, ada putihnya, ada kulitnya. Berarti berapa? Ini kan kita pakai logika. Kita pakai logika. Eh, iya sih kata dia. Bingung dia. Lama-lama bingung masalah ini, masalah masjid, masalah masalah mana. Akhirnya terakhirnya mengatakan apa? Ustaz, ini sudah dua jam setengah. Ustaz, dalam Islam itu wajib gak orang mengiklankan Islamnya di masjid? Saya bilang tidak. Tapi lebih baik kalau di masjid. Kenapa? Supaya orang lain tahu tidak menimbulkan fitnah. Oh gitu, tapi tidak wajib? Tidak. Wajib dicatat tidak? Tidak. Tapi lebih baik dicatat. Kalau kita meninggal, kalau kita ada yang nggak tahu, belum tahu masuk Islam ini itu jadi rebutan antara yang keluarga dengan orang yang sudah tahu. Jadi lebih baik tulis, tapi tidak wajib. Apa wajib di depan orang ramai? Tidak. Karena ini antara Allah dengan kita hambanya langsung Allah yang menilai. Oh, kalau begitu Ustaz, Islamkan saya sekarang. Betul nih. Subhanallah kejadian. Saya tidak ada janji yang janji sama orang laki dia muslim bertanya masalah agama, masalah orang tua, masalah ini, masalah ini. Tiba-tiba dia nyambung, nyambung, nyambung, nyambung. Akhirnya saya balik dengan dia. Tapi subhanallah hidayahnya Allah ketika pakai logika-logika masalah masjid, masalah ini, masalah kebaikan, masalah negara, masalah ini dari sudut pandang agama secara logika. Sampai-sampai tadi itu yang mengatakan masalah telur, masalah tiga begini dan seterusnya tidak masuk akal kok begitu. Sekarang ibu kalau ditanya begitu bagaimana? Jadi ya, iya sih, tetapi iya. karena sudah memang harus percaya katanya. Kan kita punya akal, apinya mengatakan Islam percaya. Dia bilang Islam beda dengan yang lain. Islam itu ada iman, ada juga syari, syariat, ada sholat, ada zakat bagi yang mampu, ada puasa. Iya, saya tahu, tapi bukan orang biasa, sudah belajar. Ini perlu ya, gila. Akhirnya malah saya tahu ini tuh. Kalau begitu anda, kalau betul-betul masih tahu silakan. Nah, ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dengan senang hati, logika yang sangat luar biasa. Saya tidak cerita semuanya banyak karena waktunya tidak ada. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita. Jangan sampai orang Islamnya malah bikin bingung Ini kan kebalikan sekarang muncul. Kebalikan ya. Mengatakan Allah itu sama dengan yang di, tiga. Berarti sifat-sifatnya Allah itu adalah zatnya Allah. Maaf, maaf. Kalau yang mengatakan zatnya Allah banyak, berarti la ilaha illallahnya masih ada atau sudah hilang? Hilang apa ada? Syahadatnya hilang apa masih terus? Berarti harus syahadat kaki apa tidak? Nah, ini masalahnya masalah bahaya luar biasa. Udah mulai ini tadi berpikir menggembosi orang Islam. Eh, Jadi menyamakan katanya semua agama sama. Ujungnya ke situ. Semua agama sama. Dia mengatakan tiga dari satu, Islam juga ada lebih parah lagi. Itu adalah yang Apalagi yang mengatakan Allah itu bisa dengarannya di mana-mana, ini di mana-mana berarti Allah ada di mana-mana. Kalau yang ada di mana-mana berarti zatnya banyak. Kalau zatnya banyak berarti perlu Allah apa tidak? Hilang, la lah illallahnya hilang. Ini bahaya luar biasa. Nanti lama-lama kalau agama semua sama, perlu nggak ditulis di KTP agama? bebas apa tidak? Sama kok. Nah, cuma beda tuh naudzubillah min tujuannya ke sana, hilang semua agama. naudzubillah min Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Baik, demikian tadi jemaah sekalian usai sudah e, perjumpaan kita pada sore ini kesimpulan akhir dari Ustaz tentang usul saya terus untuk doa mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman dan Islam. kita syukur kepada Allah bahwa kita diberi itu akidah yang kuat bahwa Tuhannya satu Tuhannya maha mendengar maha melihat yaitu Allah kenapa supaya ketika kita lari minta pertolongan tidak bingung lagi yaitu hanya Allah yang bisa bela kita Allah yang mengatur kita Allah yang mematikan kita Allah yang memberi nikmat kita Allah. Dan kita semuanya berjalan berjuang karena yang satu supaya tidak bingung, yaitu mencari ridhonya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Nah ini semuanya yang bisa menolong Allah mudah-mudahan negara kita dijaga oleh Allah. Alhamdulillah ya Rabbana ya Karim mari kita minta mudah-mudahan kita ketemu lagi kalau tidak ada halangan tanggal 22 di masjid apa namanya Al Masjid di dalam kawasan Cipta Green Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita tidak ada halangan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala agar berjalan dengan lancar dan bermanfaat dunia dan akhirat. Insya Allah siaran langsung habis zuhur langsung jam setengah satu jadi di zuhur. Mungkin kalau di sini sih sholat di sini tutup lah langsung ke sana sempat eh nggak naik becak nanti kalau ada nah, itu jalan kaki atau mobil atau apa bisa sempat insya Allah. jangan kosong. Ya, kalau ada yang mau ya terserah Tetapi mestinya biar tetap jalan Insya Allah Mudah-mudahan Allah minta mohon doa restu Mudah-mudahan berjalan ber, eh, dengan uh, lancar, baik dan bermanfaat siaran langsung yang loyal itu biasanya bermacam-macam Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya Seperti dalam eh, apa namanya judul umumnya Damai Indonesia menjadikan Indonesia damai dan sejuk dan aman kembali kepada insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim. Bi rahmatika nastaghith. Dengan rahmatmu ya Allah, kami minta pertolonganmu ya Allah. Kami dikumpulkan di masjid yang mulia ini ya Allah. Di saat yang mulia ini ya Allah, antara subuh Isra ya Allah yang engkau sangat anjurkan untuk kami beribadah ya Allah untuk membesarkan ya Allah sampai engkau berikan pahala yang besar yaitu sholat sunnah Isra ya Allah untuk kita menjaga ingat selalu kepada Dengan asem ya Allah bukan untuk